Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan afabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar Al-Qur'an Al-Karim. Kita lihat halaman 100 22 cetakan yang anak pegang ini ya, yang cetakan yang lain disesuaikan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Muwafaquddin rahmatullah alaih wa qala sallallahu alaihi wasallam dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu 'ashr hasanatin Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia apa? membaca dengan apa? Dem dengan tepat sesuai dengan tajwidnya, tidak keliru bacaannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan setiap huruf itu 10 kebaikan. Ini bacanya enggak awur-awuran itu ya. Makanya di situ sampai para ulama mewajibkan belajar tajwid. Walaupun wajibnya tidak sampai nah barakallahu fikum wajib yang sifatnya apa aini. Tapi apa? Selama dia nam ingin barakallahu fikum menjadi qari, pembaca Al-Qur'an, eh? nah barakallahu fikum, maka diwajibkan bagi dia untuk mempelajari ilmu tajwid. Paham ya? Sebagian mereka ada yang mengatakan wajib ain. Sampai-sampai ada disebutkan dalam pantun Al-Jazari itu, siapa yang ingat? Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu. Kemudian apa? Malam yujawidil malam yujawidil Qur'ana asimu. Itu pantunnya itu ya. Jadi mengambil ilmu tajwid hakun lazimu, perkara yang wajib, harus. Barang siapa yang baca Al-Qur'an tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Karena dikhawatirkan apa barakallahu fi bisa mengubah makna. Tapi pendapat yang sahih, kalau cuma keliru tajwidnya dan tidak mengubah domir, tidak mengubah makna, sah-sah saja. Paham ya? Contohnya, nah barakallahu fikum perhatikan ya. Contohnya bacaan apa? Al-Qur'an seharusnya gunnah dia gunanya kurang misalkan. Nah, barakallahu fiikum gunanya kurang misalkan. Seharusnya kalau gunnah itu kan dipanjangkan ya. Nah, bukan nah barakallahu fiikum diikhfakan oleh diidharkan. Nah, kalau teman keliru bacaan seperti itu, mat tabi'i mat nah mat jaiz mat wajib keliru masalah itu tapi tidak mengubah makna itu tidak masalah. Paham ya? Nah, yang fatal itu kalau keliru domirnya. Clear dua itu fatal. Kenapa? Karena seharusnya siratul ladzina an'amta dia baca siratul ladzina an'amtu, an'amtu. Itu yang rusak ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi mempelajari mutajwid bagaimanapun keadaannya selama dari perselisihannya diupayakan. Karena Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil di sini akan menjadi tartil, bagus itu kalau diiringi dengan tajwid. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Falaisna man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna." Barang siapa yang tidak menadakan Al-Qur'an, menadakan, melakukan menadakan dengan Al-Qur'an maka bukan termasuk bagian dari kami. Maksudnya apa? Membaca dengan lantunan yang bagus sesuai dengan tajwidnya, maka bukan termasuk bagian dari kami. Jadi kalau membaca Al-Qur'an ya upayakan Nah, tajwidnya jangan sampai terluputkan. Yang ikhfa diikhfakan, yang idhar diidharkan, yang ikhlab diikhlabkan, Paham ya? kemudian ya idgham bi ghunna, idgham bila ghunna, eh, ya, mad jaiz, mad wajib, mad tabi'i itu semuanya upayakan dikondisikan. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau sudah ada yang ngajar, alhamdulillah sebilang sudah ngajarin itu ya tasin itu, nah maka diperhatikan baik-baik. Karena sudah kita lewat berkali-kali kita orang ajam. Orang ajam itu banyak nah huruf-huruf yang kadang keluarnya tidak sesuai dengan makhrajnya. Kami ya, huruf masih huruf Arab maksudnya ya. Nah, barakallahu sehingga perlu belajar tajwid. Na'am barakallahu fiik. Jadi mempelajari ilmu tajwid adalah mempelajari ilmu yang sangat mulia yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kita lihat sini. Wa man qara'ahu Nah, lahina fihi falahu kulli harfin hasanah. Ini. Walahana fihi falahu kulli harfin hasanah. Dan barang siapa yang baca Al-Qur'an tapi dia keliru di dalamnya, lahan-lahan yang apa? Khafi Bukan lahan yang jali ya, lahan khafi. Nah, kekeliruan yang ringan. Maka dia mendapatkan setiap huruf itu satu kebaikan. Karena apa? Karena orang kalau baca Al-Qur'an enggak semuanya pandai, enggak semuanya bagus bacaannya juga. Oleh karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih Rasulullah Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-mahiru bil Qur'an ma'asafratil kiramil bararah. Ya kan? Al-mahir bil Qur'an ma'asafratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa tak fihi wa alaihi fa'alaihi wa alaihi syak falahu ajran. Artinya apa? Orang yang pandai baca Al-Qur'an, maka dia nanti bersama para as-safaratul kiramil bararah bersama para malaikat. Dan orang yang baca Al-Qur'an tapi terpatah-patah, eh, terpatah-patah itu belum lancar gitu bacaannya, maka ketika dia baca tersebut kemudian mengalami rasa berat, mendapatkan dua pahala. Pahala baca Al-Qur'an, pahala beratnya yang dia perjuangkan Bis Bismillah misalkan. Diulang-ulang. Masih berat begini ya. Itu nggak usah khawatir. Pahala berapa? Paham ya? Insya Allah. Pahala dapat. Karena nggak setiap orang lantar bacaannya. Jadi nggak bisa kita pukul rata harus lantar semuanya nggak bisa. Dipelajari. Paham? Kadang yang ada yang terpatah-patah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang paling dihindari adalah was-was. Penyakit was-was itu terkadang masuk dalam tajwid juga hati-hati. Paham ya? masuk dalam sholat, masuk dalam wudhu, masuk dalam tajwid, masuk dalam gerakan sholat itu was-was, hati-hati. Bisikan syaitan terkutuk, paham ya? Takbiratnya nggak kelir, clear Berkali-kali ya harus benar-benar apa? Intinya menurut dia itu pas gitu loh. Padahal pas menurut dia nggak keliru. Kemudian baca apa? Al-Fatihah aja nggak kelir, clear nggak selesai-selesai. Karena dia termakan apa? Terkena penyakit was-was tadi itu. Dihinggapi padanya was-was. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih mengatakan, solusi yang terbaik ketika ada waswas seperti itu, berpaling dari waswas. Jangan antum ikutin waswasnya. Kalau antum ikutin nggak clear-clear. Paham ya? Nggak selesai-selesai. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, batal Fatihah mungkin sampai satu jam aja mungkin gitu loh. Karena dia menganggap belum yakin itu loh. Penyakit waswas bahaya sekali ya barakallahu fik. Sampai-sampai Al Imam Al Jauzi rahmatullah alaih punya karya, punya kitab apa itu Talbis Iblis. Nah, kitab Talbis Iblis bagus sekali kalau kamu membaca. Di, di dalamnya berisikan tentang apa? Contoh-contoh orang-orang yang terkena was-was. Paham ya? Mulai dari orang mandi junub juga ada was-wasnya. Mandi berkali-kali itu enggak clear, rasanya belum mandi. Masuklah dia ke sungai, biur itu baru. Alhamdulillah ada mandi katanya. Hati-hati, was-was seperti itu modalnya. Nah, kemudian ada juga yang disinggapi was-was dalam wudhunya. Enggak selesai-selesai, kumur-kumur kumur-kumur terus ya. Dah kumur-kumur belum tadi ya? Kumur-kumur lagi. Dah belum ya? Kumur-kumur lagi. Setelah 10 kali, udahlah, dah kumur-kumur. 10 kali baru selesai. Allah mustahil. Was-was dihindari. Was-was datang dari siapa? Setan. Kalau kita ngikutin bisikan-bisikan syaitan terkutuk, itu semua ibadah terhambat. Mulai sholatnya terhambat, wudhunya terhambat, paham ya? Gerakan sholat terhambat. Yang biasa dihinggapi penyakit was-was kata Syekhul Islam diantaranya sufiah orang-orang sufiah. Paham ya? Antum lihat orang sufiah kadang kalau antum lihat orang-orang yang mereka agak ekstrem dikit ya selanjutnya. Ini kalau belum nyenggol telinga ini belum sah. Allah. <laughs> Ini lah, saya ini baru Allah musta'an. Banyak seperti itu kejadiannya. Diulang-ulang takbirnya itu nggak tahu apa yang dia inginkan apa. Katanya belum belum hadir. Hadir apanya gitu loh. Was-was, hindari was-was itu ya. Nah, barakallahu fiik. Makanya para ulama telah menyebut dalam kitab fikih yang namanya taharah bersuci itu dzanniyah. Ada beberapa tempat yang dzanniyah. Dzanniyah itu bagaimana? Kita menduga, berprasangka, beranggapan suci sudah selesai. Enggak perlu aku sampai yakin atau melihat itu enggak perlu. Contohnya bersuci. Bersuci dari BAB, afan ya, atau bersuci dari kencing, perlu enggak melihat? Perlu enggak melihat area itu? nggak perlu. Cukup antum ya, cukup antum apa? Menduga, kemudian mengira, memperkirakan bersih. Sudah selesai. dunia Kalau antum harus sampai yakin, was-was nanti. Ke kamar mandi bawa cermin, ya gak? Harus kemana dan bawa cermin untuk memastikan dan misalnya Gerakan sholat juga dunia. Paham ya? Nah, dunia bagaimana? Ketika antum sudah menduga, menyangka, memperkirakan itu pasti udah. nggak perlu antum nengok kanan kiri. Allahu Akbar. Dah diperkirakan sejadah tidak selesai. Enggak perlu antum dilihat kanan diri paskan dulu naik turun ini enggak perlu. Itu terletak takalluf namanya ya. Itu dibahas dalam kitab fikih. Namanya apa? Namanya gerakan-gerakan seperti itu terkadang donninya. Paham ya? Diperkirakan aja. Enggak perlu Allahu Akbar. Lihat dulu ini ketinggian turun dari gitu. Nah, ini malah apa? Malah nanti jadi was-was itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Banyak sekali Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala kalau antum punya kitabnya baca itu Talbis Iblis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum bisikan-bisikan iblis laknatullah alaih. Naam. Kesimpulannya barakallahu fikum membaca Al-Qur'an yang pandai ataupun yang tidak dapat pahala. Yang pandai keutamaan besar karena bersama para malaikat. Yang terpatah-patah bacaannya tetap mendapatkan pahala bahkan dua pahala. Pahala dia baca Al-Qur'an dan pahala beratnya dia di dalam membaca Al-Qur'an. Kita lihat sini Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, simak baik-baik syarahnya biar tambah jelas. Man qara'a al-Qur'ana Arabahu Barang siapa yang baca Al-Qur'an kemudian dia mengi'rabnya, mengi'rab di sini bukan mengi'rab seperti balatar nahwu itu bukan ya. Ya, fa ahsanahu. Paham ya? Tahsin, memperbagus. Paham ya? Karena yang namanya i'rab itu kadang masalah bahasa adalah apa? Tahsin, memperbagus. Memperbagus bagaimana? Memperbagus dengan bacaan yang sesuai tajwidnya. Sesuai hukum-hukumnya. Paham ya? Seperti contohnya iklat. Ewa. Huruf-huruf iklat apa aja? Huruf-huruf iklat. Kan ada situ huruf iklat, ya enggak? Kemudian huruf-huruf kalkolah. ada huruf-hurufnya juga. Eh? Ikhfa, ibhar. Nah, itu semuanya kalau antum hafal, paham ya? Ketika antum belajar tajwid nanti ketika antum baca terapkan situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau huruf-huruf kalkolah, Pernah dapat antum kalau hurufnya? Apa hurufnya? Ingat enggak? Sebentar murajaah ya, dikit ada apa? Qaf. Eh? Apa? Dal. Yang tepat ya, antum al-ah. Singkatan dari pertama. Qaf dal tim ba Hah? Kalau mereka menyikat baju di toko. Baju di toko atau kota bujat. Kota bujat itu huruf-huruf kalau kena qaf, ta, bujat. Kota bujat. Qaf, to ba jim dal baju di toko Amin. Ya? Ini huruf-huruf kol kolah Dulu cara ngajarkannya seperti itu. Jadi kalau nanti mau kesulitan menghafal kadang seperti itu. Yanmu, ya non mim Apa itu? Huruf apa itu? Yanmu, ya non wawu. Ya non mim wawu. Ewa? Ingat ya? Antum melihat? Awa, itu bil gunnah. Naam. Kalau itu bil gunnah lari. Lamrok maksudnya. Itu kadang menghafal mudah seperti itu ya. Ini sekedar selingan. Jadi kalau membaca Al-Qur'an upayakan semaksimal mungkin tadi itu. Kita lihat sini maknanya a'rabahu yakni aqamahu 'alal wajhi. Al-Arabi min ghairi lahnin masya masyaallah. Makna mengi'rab di sini perhatikan yaitu membacanya sesuai dengan sisi bahasa Arabnya tanpa ada kekeliruan di dalamnya. An'amta ya dibaca an'amta dengan an'amtu. Perhatikan ya. Kalau antum baca an'amtu merubah makna sudah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Malah antum yang kasih nikmat. Padahal kita dikasih nikmat kan? Hati-hati. Ngamar kalau fi seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum. Fahada mutqinul Quran. Maka ini adalah Ya barakallahu fikum. Naam yang benar-benar mantap hafalannya, mungkin berapa Al-Qur'an. Wa dalilun ala inayatihi bihi. Ini adalah dalil menunjukkan apa perhatian dia terhadap Al-Qur'an, perhatian penuh. Falahu kulli harfin asra hasanatin, maka bagi dia satu hurufnya sepuluh kebaikan. Sampai-sampai sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam apa dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dia mengatakan la naqul alif lam mim harfun wa inna man naqul alifun harfun lamun harfun, mimun harfun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya itu bukan alif lam mim satu itu enggak. Alif dihitung sendiri, lam dihitung sendiri, mim juga dihitung sendiri. Jadi banyak pahalanya. Nah, berarti kalau alif lam mim secara global kan alif lam mim. Sudah mendapat apa? 30. Kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Li'anna al-hasanata bi'ashri amsalihah Dikarang satu kebaikan itu sepuluh kali lipatnya. Fahadha fihi dalilun ala fadli itqani qiraatil Qur'an. Ini juga ada pendalilan bahwasanya apa? Keutamaan orang yang memantapkan hafalan atau bacaan Al-Qur'annya. Mutqin, mantap bacaannya. Wassalama minal lahn dan juga keutamaan orang yang selamat dari kekeliruan dalam bacaan Al-Qur'an. Wa amma man qara'ahu wa lam yu'ribhu dan ada pun orang yang baca Al-Quran, perhatikan ini, dan tapi dia membacanya tidak mengikrabnya, maksudnya tidak memantapkan bacaannya, tidak memperbagus bacaannya dengan tajwid atau yang semisalnya, bi an kana la yuhsinul arabiyyah ini, penting ini. Yaitu dengan apa? Dengan contoh bahwasanya dia tidak memperbagus bahasa Arabnya. Paham ya? Kalau orang nggak bisa bahasa Arab sama sekali, sulit. Paham ya? Karena ketika orang mau belajar Al-Quran, harus tahu bahasa Arab kan itu. Eh, belajar Iqra, harus tahu huruf Arab. Paham ya? Kalau antum misalkan mau belajar Al-Qur'an, baca Iqra, kalau nggak tahu huruf-huruf Arab kan nggak bisa. Harus tahu kan alif, ba, ta, sa, jim ila akhirnya. Harus tahu untuk memulai Nah, barakallahu fiik mempelajari ilmu Al-Qur'an tadi itu. Kata beliau di sini barakallahu fiik perhatikan baik-baik. Faqad nam faqad yarfa'ul mansub faqad yarfa'ul mansub wa yansub. Naam. Wa yansubul mahfud. Terkadang orang-orang enggak paham bahasa Arab, Enggak bagus bahasa Arabnya. Dia merofak yang mansub, menasab yang mahfud. Paham ya? Yang seharusnya rofak dia nasab, yang seharusnya nasab dia jer. akhirnya rusak akhirnya. Tapi kalau antum tahu bahasa Arab, tahu ilmu bahasa Arab, yang marfu' marfu', yang masuk masuk, yang majrur majrur. Ini fa'il marfu', inna ibul fa'il marfu', ya kan? Ini maf'ul bih mansub, kan itu. Karena tahu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu jangan sepelekan ya. Bahasa Arab itu sangat dibutuhkan terutama dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau antum lemah bahasa Arabnya, nah barakallahu itu biasanya lemah juga dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau kuat bahasa Arabnya insya Allah bismillah di dalam memahami Al-Qur'an Sunnah itu akan semakin kuat juga. Paham ya? Karena bahasa Arab barakallahu itu nanti kaitannya apa kaitannya? Dengan membaca kitab-kitab para ulama terdahulu dan juga para ulama belakangan yang hampir semuanya kitab-kitab mereka tidak ada apa? harokatnya. Nah kalau antum nggak belajar bahasa Arab, Bagaimana kira-kira bacanya? Harap gundul. Eh? Eh, yang nggak ada harokatnya. Kitab gundul yang nggak ada harokatnya harus dipelajari. Semangat dalam mempelajari bahasa bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sulit Ustaz. Anak sudah pernah mencoba itu nggak nggak kelar-kelar katanya. nggak selesai-selesai katanya. Ya jangan nyalakan bahasa Arabnya. Yang disalahkan bukan bahasa Arabnya, yang disalahkan orang yang belajar itu. Bahasa Arab tuh bukan sulit. Sulit itu karena belum masuk. Kan berarti kita lewati kan. Orang kalau mau belajar bahasa Arab, itu bagaikan orang buka istana yang pintunya terbuat dari besi. Berat nggak kira-kira? Berat. Atau buka berat sekali. Tapi kalau aku udah masuk, terbuka, kalau udah masuk ke dalam istana, nggak mau keluar lagi. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu Zaidin. Pengennya itu sifu terus. kan ya? Belajar terus sampai benar-benar bisa. Jadi Nah, barakallahu fiikum belajar bahasa Arab itu penting sekali. Nah, bertahap, sedikit demi sedikit, paham ya? Surumiyahnya, kemudian mutamimahnya, kotor nadanya, alfiyahnya, kemudian praktek baca. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Fa hadza lahu ajrun ala qadri istita'atihi wa takallufihi. Maka orang yang seperti ini yang kurang bagus bahasa Arabnya, tapi tetap baca Al-Qur'an, dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kemampuan dia dan beratnya dia dalam baca Al-Qur'an. Ada nggak orang baca Al-Qur'an berat tuh? Nah barakallahu fikum, orang baca Al-Qur'an tapi berat, bacanya banyak. Yang mungkin karena apa? Karena dia mungkin belum nah barakallahu fikum pandai dalam membacanya atau mungkin belum belajar tajwidnya. Nah barakallahu fikum atau yang semisalnya, itu apa yang seperti itu? Biasanya bacanya agak berat. Paham ya? Nah barakallahu fikum bacanya itu enggak lancar bacanya itu. Nah bacanya tidak lancar. Nah seperti itu, dia nanti mendapatkan pahala sesuai kadar apa? Kadar nah barakallahu fikum kemampuan dia dalam baca dalam baca Al-Qur'an. Naam. Allah musta'an. Kemudian apa kata beliau? Ala qadri istita'atihi wa takallufihi wa khata'ihi wa khata'ihi. Maka pahalanya itu sesuai dengan kadar kemampuan dia dan beratnya dia dalam baca Al-Qur'an, kemudian kelirunya dia. Naam. Atau wa khata'uhu apa? Wa khata'uhu maghfur. Ini sudah wawunya wau tidak iya ya apa ya? Wa khata'uhu maghfur. Dan kekeliruan dia diampuni. Karena dia apa? Nah barakallahu fikum sudah mencoba, berusaha. Nah seperti itu. Rasulullah SAW ketika awal permulaan menerima wahyu langsung bisa baca atau tidak? Tidak langsung. Malaikat Jibril sana mengatakan Iqra batalah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Baca. Aku tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Langsung diajarkan di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi alam bil qalam alam al-insana ma lam ya'lam. Setelah itu bisa baca. Tapi ingat ya, baca dari hafalan beliau, bukan baca tulisan karena beliau adalah nabi al-ummi. Yun ummi. Apa itu ummi kemarin? Alladhi la yaqra wa la yaktub, nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Adapun dalam kisah turunnya wahyu tersebut, malaikat Jibril mengajarkan baca kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bisa baca, itu baca dari hafalannya bukan baca tulisan. Paham ya? Itu dibedakan, jangan sampai keliru. Nah, itu pendapat yang sahih. Naam. Li'anna hadza muntaha juhdihi wa taqatihi. Karena ini puncak daripada apa? Nah, puncak daripada usaha dia dan kemampuan dia. Sudah berusaha, nah sudah berupaya untuk baca tapi ternyata ternyata? Ternyata juga tidak lancar bacaannya atau belum bisa membaca bacaan benar atau yang semisalnya. Nah, dia nanti di situ karena sudah berupaya mendapatkan apa? Dua pahala pahala dia baca Al-Qur'an dan pahala beratnya dia dalam membaca Al-Qur'an. Kita lihat hadisnya. Wa qad hati fil haditsil akhar dan sungguh telah datang dalam hadis yang lain simak kitabnya Al-Mahir bil Qur'an ma'asabatul kiramil bararah. Orang yang pandai baca Al-Qur'an, pandai terhadap Al-Qur'an bersama para safarah al-kiram al-bararah. Siapa itu? Para malaikat. Para malaikat yang mulia, utusan-utusan Allah taala yang mulia dan yang baik. Waladiyakraul Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa alaihi syak lahu ajran Masya dan orang yang baca Al-Quran tapi terpatah-patah di situ bacanya terpatah-patah tertatih-tatih bacanya belum lancar dan dia berat dalam mengungkapkan membaca tersebut maka dia dapat dua pahala jadi nggak rugi mendapat berapa pahala? dua dua pahala nah barakallahu fikum seperti itu eh, kita lihat sini jadi kalau dia bacanya pandai, pinter, bersama siapa tadi? Ah, Harun. Bersama siapa? Kalau bacaannya bagus, kemudian pandai, lancar, misalkan bersama siapa? Eh, siapa itu? Para malaikat. Eh, bersama para malaikat. Tapi kalau baca Al-Qur'annya terpatah-patah, tertatih-tatih bacanya enggak lancar, dapat berapa pahala? dua pahala. Pahala baca Al-Quran, pahala beratnya dia dalam baca Al-Quran tersebut. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Fadalla ala annahum annahu matlubut tilawatil Quran hasba istita'atil muslim. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang diinginkan adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan seorang muslim. Fa kana yata'allam. Kalau seandainya dia mampu untuk belajar, belajar. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun. Hatmun lazimun. Kemudian apa? Malam yujawidil Qur'ana asimu. Orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an dan tajwid bisa berdosa, bisa berdosa. Nah, Kata beliau di sini barakallahu fiik wa an ya'lam wa an ya'dil qiraah dan hendaknya dia memperbaiki qiraahnya. Paham ya? Memperbaiki bacaannya wajib alaihi dzalik maka wajib bagi dia untuk mempelajarinya fa in kana istati' an yata'allam na'am wa ya dari ta ta'dil yang memperbaiki ya nah fa in kana istati' an yata'allam wa an al-qira'ah apabila dia mampu untuk belajar dan mampu memperbaiki bacaannya wajib alaihi dzalik wajib dia mempelajarinya walayat qajahilan kiraah maka tidak boleh dia membiarkan dalam kondisi apa bodoh terhadap bacaan tersebut paham ya nah barangkali waktu seperti itu Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Setengah 8 ya, biasanya sampai jam 8. Setengah 9 biasanya. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. La yukalifullah nafsan ila wus'aha. Allah taala tidak pernah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, kecuali yang dia mampu. Walayat yatruk tilawatul Qur'an Wa qira'atul Qur'an bal yuhawil hasba istita'atih. Maka seseorang hendaknya tidak meninggalkan bacaan Al-Qur'an. nah dan juga tidak meninggalkan nah barakallahu fikum membaca Al-Qur'an sama ya tilawatul Qur'an, qira'atul Qur'an sama ya. Bahkan yuhawil berupaya berusaha hasba istita'atih sesuai dengan apa? kemampuannya. Hada min nahiyatin. Kata beliau hada min nahiyatin ini dari satu sisi. Dari satu sisi. Wa nahiyatul latisa kal musannif al-hadis min ajliha dan sisi yang lain yang mu'alif menyebutkan hadis eh, ya menyebutkan menyebutkan hadis dalam rangka tujuan tersebut hiya anna qari al-Qur'an laisa lahu illa tilawah wal qiraah Allah ini perhatikan ini bahwasanya pembaca Al-Qur'an ini yang diinginkan bahwasanya pembaca Al-Qur'an itu tidak ada lagi baginya kecuali hanya baca dan baca gak mengubah itu maksudnya itu itu intinya tapi orang jahmiah mengubah orang Jahmiyah mengubah, orang Mu'tazilah mengubah, eh? orang Syiah Rafidah mengubah, itu berarti sudah apa? keluar daripada perintah asalnya. Kita lihat sini, amal makruh fa wa kalamullah azza wa jal. pun yang dibaca itu ada ucapan Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an maknanya apa sih Al-Qur'an? Al makruh yang dibaca. Yang dibaca berarti ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an berarti kalam kalamullah. Suara siapa? Makhluk manusia. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Naam. Wal qira'ah hiya 'amalul qari', sedangkan bacaan itulah perbuatan yang membaca. Walidzalika yatluhu bisautin hasan wa bisautin ghairi hasan. Perhatikan ini. Oleh karena itu, orang itu membaca terkadang dengan suara yang bagus dan terkadang dengan suara yang tidak bagus. Faktilatul qira'ah bi alsinatin nas dalilun 'ala anna al-qira'ata min 'amalin nas. Perhatikan ini. Maka perbedaan bacaan dengan lisan-lisan manusia ada yang indah, ada yang bagus, ada yang tidak, itu adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya bacaan tersebut adalah perbuatan manusia. Wa amal makruh ada pun yang dibaca, perhatikan ya. wal matlu dan yang dibaca huwa fahuwa kalamullahi subhanahu wa taala Allah ini penting sekali ini ya. Kalau yang dibaca itu ucapan Allah, Al-Qur'an. Cuman yang dibaca itu yang kadang ada yang lancar, ada yang tidak, ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi kalau yang dibaca ucapan siapa? Naufal ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sini perhatikan perhatikan barakallahu fiik wa li hadza yaqulun oleh karena ini Nah, oleh karena ini mereka mengatakan as-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari ini di garis ini ya. Ini kaidahnya dalam masalah Quran. As-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari. Suara-suara yang baca adapun kalam itu adalah kalamnya al-bari kalamnya Allah Subhanahu wa taala barid khaliq artinya. Paham ya? Jadi ucapan yang suara itu adalah suara makhluk, suara yang baca, adapun kalam yang dibaca itu adalah kalamullah azza wa jal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebagaimana sebutkan dalam pantun yang sangat bagus Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih menyebutkan dalam pantunnya dalam kitab An-Nuniyah apa pantunnya Esan Naam hasan tabarakallahu fi. Nah, disebutkan di sana dalam pantun yang sangat indah itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih rahmatullahi alaih dalam kitab apa tadi? An-Nuniyah. Kata beliau, "Lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidatihim mariki makhluqani, fasawtu lil qari walakin al-kalama kalamu rabbil asyidul ihsani." Paham ya? Apa artinya? Artinya akan tetapi suara-suara hamba seperti tintanya, kertasnya, itu semuanya makhluk. Kemudian apa kata beliau? Fasautu adapun suara lakin enam. Adapun suara suara yang bata, ya kan? Lakin aswatan ibadu fi'lahum. Kemudian apa tadi? Kami tuh, mariki tuh fasautu fasautu liqari kinal kalama. Suara-suara yang baca apa akan tetapi kalamnya yang dibaca tersebut kalamu rabbil arsyidul ihsani. Ucapannya siapa? Ucapan Rabb yang memiliki arsy Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi perhatikan baik-baik situ. Wal kalamu kalamul bari. Fatilawatu amal insan. Maka bacaan itu adalah perbuatan manusia. Wal matlu sedangkan yang dibaca huwal Qur'an yang dibaca yaitu Al-Qur'an kalamullah subhanahu wa taala adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suara-suara siapa Fadil? Suaranya kalau antum dengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Suara siapa itu? Makhluk. Yang dibaca ucapan siapa? Yang dibaca yang dibaca ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala jangan terbalik. Suara-suara makhluk yang dibaca al-matlu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Naam, minan nasi man minan nasi man yuhsinuhu wa yuskinuh. Di antara manusia ada yang memperindah bacaannya, ada yang memantapkan bacaannya. Wa minhum dan di antara mereka naman duna dalik ada di antara mereka orang yang di bawah itu semuanya. Maksudnya ada yang bacanya bagus, ada yang tidak, ada yang jelek juga. Jadi kesimpulannya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an maknanya adalah al-maqru yang dibaca. Yang dibaca itu ucapan Allah Ta'ala, yang membaca adalah makhluk, suara-suara makhluk. Nah, barakallahu fikum itu yang kita ambil. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.